Yang harus kita ingat sekalipun kita berada di kondisi sulit di tengah pandemi ini. Jangan sampai seorang muslim itu menjadi orang yang kanud sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguh manusia itu benar-benar kanud. Apa makna kanud? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Kanut adalah al-kafur alladhi yaudul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kanut adalah orang yang kafur, orang yang kufur. Kufur nikmat, yaitu maksudnya adalah orang yang suka mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat Tuhannya. Nah, maka orang yang kafur atau orang yang kufur, ingkar uh, ingkar nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kanut, yaitu orang yang suka mengingat-ingat musibah, menyebut-nyebut musibah dan dia melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika dia ditimpakan sakit selama satu bulan dalam setahun. Yang dia ingat, yang dia sebut penyakitnya terus. Padahal nikmat Allah selama 11 bulan itu sudah banyak ya, berupa kesehatan. Namun yang dia ungkit, yang dia ingat, yang dia sebut-sebut adalah kesusahannya terus, sakitnya, dan seterusnya. Sama halnya ketika seseorang diberikan kondisi sulit berupa ekonomi. Jangan sampai yang dia sebut, yang dia ungkit, yang dia ingat, kesulitan ekonomi terus, itu terus yang dia ungkit. Susah ini, susah itu, dan macam-macam. Padahal nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Nikmat kesehatan, bisa beribadah, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa istirahat. Dia hanya mengingat kondisi sulitnya saja. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain sangat banyak. Nah, inilah yang disebut dengan kanut, orang yang ingkar nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti hamba tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cara beliau ya yang manhaj beliau itu senantiasa kita ikuti ya. bagaimana ibadah nabi bagaimana tauhid nabi dan seterusnya menjadi pedoman bagi setiap muslim maka senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa an'im abarik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in dan insyaallah di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang babu fi majaa fi tawadu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab hadis-hadis yang berkaitan tentang tawadunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini memiliki 13 bab afwan dan bab ini memiliki 13 hadis dan kita sudah membaca dan membahas tentang hadis yang pertama yaitu dari sahabat Abdullah bin Eh, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuquruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul." Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi di kitab Jami' Tirmidzi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ya, ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, la tutruni, janganlah kalian berbuat itro kepadaku. Apa makna itro? Itro maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al itro adalah al madhu bil baltil, memuji dengan kebatilan memuji yang isi pujiannya adalah kebatilan. Atau makna yang lain dari itra adalah tajawuzul haddi fil madhi wassana. Melampaui batas dalam memuji dan menyanjung. Maka tidak boleh seorang muslim memuji Nabi, menyanjung Nabi melebihi haknya, melebihi kadarnya. Seperti dia memuji Nabi melampaui batas disandingkan Nabi sama seperti Tuhan. Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini, kita imani satu-satunya yang mengatur alam semesta. Lalu ada sebagian orang misalnya yang memuji-muji nabi mengatakan nabi pun mengatur alam semesta. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh menyamakan rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau misalnya dia memuji-muji rasul ya mengangkat lebih kepada haknya mengatakan bahwa rasul adalah sumber kebaikan. Ini adalah Kedustaan nggak boleh, batil. Sumber kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang itu melampaui batas dalam memuji nabi atau memuji nabi yang isi pujiannya adalah kebatilan. Dia mengatakan misalnya di dalam pujiannya, di dalam syairnya bahwa alam alam semesta ini tercipta karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di surah di surah Dzariyat uh, ah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang batil, janganlah kalian melampaui batas kepadaku dengan pujian yang uh, yang dusta ya dengan pujian yang melampaui batas. Sebagaimana pujian yang melampaui batas oleh orang-orang Nasrani kepada putra Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam mereka memuji menyanjungnya menyamakan ya, Nabi Isa sederajat dengan Tuhan atau mengatakan Nabi Isa adalah sebagai seorang Tuhan atau anak Tuhan memuji berlebihan menyanjung dengan batil dengan eh, kepada Nabi Isa alaihissalam kemudian kata Rasulullah saw ini adalah uh, perkataan beliau yang menunjukkan ketawaduannya innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu sungguh saya hanya seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya adalah seorang hamba maka seorang hamba sama seperti kalian kalian juga hamba maka tempatkanlah aku sebagaimana seperti hamba-hamba yang lain Fakulu maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya hamba Allah dan Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti hamba-hamba yang lain harus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita mengangkat memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kadar beliau sebagai seorang hamba walaupun beliau sebagai seorang hamba namun juga wa rasuluh. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba sembarangan, namun hamba pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyebarkan tauhid agar semua umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada haknya beliau sebagai seorang hamba namun benar tidak boleh kita tinggikan derajatnya melebihi sebagaimana derajatnya Tuhan tidak boleh kita samakan Rasul dengan Tuhan tidak boleh kita katakan sifat Rasul memiliki sifat sebagaimana sifat Tuhan tidak boleh. Namun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga ada haknya kita sebagai umat harus menunaikan hak beliau sebagai seorang rasul. Apa itu? Kita wajib beriman kepada beliau. Apa itu? Kita wajib mentaati beliau. Apa itu? Kita wajib meniti sunnah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meremehkan beliau. Jadi dalam ungkapan Nabi, saya adalah hamba Allah dan utusannya. Ini menunjukkan wasatiyah pertengahan. Dalam artian kita tidak meninggikan derajat Nabi sebagaimana derajat Tuhan atau kita mengatakan Nabi sebagaimana Nabi memiliki sifat seperti sifat ketuhanan, maka tidak boleh. Pun juga kita tidak boleh meremehkan, merendahkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan berlebihan memuji beliau dan jangan sampai kurang menghinakan, kemudian merendahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita muliakan, wajib kita taati, wajib kita meniti ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama yang setelah kita jelaskan. Kemudian kita masuk di hadis yang kedua Qala al-Imam Tirmidzi haddathana Ali bin Hujrin qala haddathana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaidin an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna imra'atan ja'at ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu innali ilayka hajah faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti ajlis ilayki hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dan di dalam sanatnya ada seorang rawi yang bernama Suwaid ibnu Abdul Aziz dan beliau adalah layinul hadis, seorang yang lemah hadisnya. Nah, namun hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini redaksinya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita baca dulu bahwa kata Anas bin Malik, seorang perempuan mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan ini mengatakan, "Innali ilai kehaja Sesungguhnya aku memiliki keperluan kepadamu. fakola maka Rasul mengatakan, "Ijlisi, duduklah di jalan kota Madinah di mana saja yang engkau kehendaki saya duduk bersamamu." Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya seorang perempuan fi akliha syai'un. Nah, perempuan ini memiliki kelemahan dalam akalnya, memiliki kelemahan dalam otaknya, ya. Lemah dalam berpikir, ya. Dia lemah akalnya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat orang yang uh, seperti ini yang akalnya lemah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berinteraksi dengan dia namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghormati dia, berusaha untuk menunaikan hajatnya. Kata perempuan ini yang memiliki kelemahan dalam akalnya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekalipun dia lemah akalnya, namun dia tetap apa? Memanggil Nabi dengan sebutan wahai Rasulullah. Ya. Innal innali ilaika haja. Saya memiliki keperluan kepadamu. Apa kata Rasul? Ya umma fulan, wahai ibu si fulan. Nah, Rasul memanggil dengan kunyah. Nah, jadi para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil mereka dengan kunyah. Terkadang dengan nama langsung, terkadang juga dengan dengan kunyah. Kunyah adalah sebuah nama yang diawali dengan abun atau umun. Abahnya si anu, ibunya si anu, si fulan dan si fulan. Dan ini disunahkan ya. Jadi uh, tidak benar ya bahwa dituduhkan orang yang memiliki kunyah karena kearab-arapan, ingin seperti orang Arab bukan ya. Kita demikian karena para ulama memiliki kunyah, para sahabat memiliki kunyah. Bahkan Nabi tidak tidak sedikit ya memanggil para sahabat dengan kunyah. Contoh perempuan ini, ya umma fulan, wahai ibunya si fulan. Rasul memanggil Abu Hurairah dengan ya Abu Hurairah, wahai abahnya kucing ya dan seterusnya. Rasul juga pernah memanggil anak kecil dengan kunyahnya, ya abah Umair, wahai abahnya Umair. Maka ini sesuatu yang bagus kita memiliki kunyah. Sekalipun kita belum punya anak, sekalipun kita masih jomblo, bujangan, belum menikah. Kita memilih kunyah yang bagus. Tidak mesti harus punya anak. Misalnya kita suka dengan nama Ibrahim. Kita belum menikah, belum punya anak namanya Ibrahim. Lalu kita ingin dipanggil Abu Ibrahim, abahnya Ibrahim. Walaupun kita boleh memiliki ah, anak, tidak mesti boleh kunyah dan dianjurkan kita memiliki kun kunyah. Rasulullah memanggil perempuan ini dengan sebutan ya umma fulan, wahai ibunya si fulan, unzuri kaki syi'ti hatta akdiya laki hajatik. Lihatlah jalan-jalan mana yang kamu kehendaki sehingga aku menunaikan hajatmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajati Rasul lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdua dengan perempuan ini di sebagian jalan-jalan kota Madinah ya. Itu tempatnya umumnya di jalan-jalan kota kota Madinah sampai selesai perempuan ini dari keperluannya. Perhatikan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dalam hadis ini Syekh Abdul Razak mengatakan fihi tawadu'un fihi tawadu'un nabi sallallahu alaihi wasallam lihadha li marah fi sama'i hajatiha di sini terdapat bagaimana tawadu'nya nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan ini padahal kan perempuan ini memiliki kelemahan dari sisi akalnya tidak normal ya tidak tidak sewaras orang yang lain Bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan ini dalam mendengarkan keperluannya. Bahkan Rasul pilihkan silakan kamu mau di mana, ya, aku akan mengikutimu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada perempuan ini sehingga apa? Sehingga mudah untuk mengobrol, berbicara. Sehingga ketika dia berbicara atau dia bertanya perkara agama, maka lebih mudah, lebih mudah masuk, ya, karena uh, si perempuan ini merasa lebih enak, lebih nyaman ketika mengobrol di tempat yang dia uh, dia inginkan. Kemudian Rasulullah SAW juga di sini mem memberikan pilihan ya tempat kepada si perempuan mau di mana di jalan-jalan kota kota Madinah. Maka Rasul tidak mengatakan tak tini fi tak tini fi maka nikah silahkan datang kepadaku di tempat seperti ini. Bukan Rasul yang menentukan tempatnya tidak tetapi perempuan perempuan tersebut fakhtaratil makan wastama ilaiha sallallahu alaihi wasallam lalu dia memilihkan tempat ya lalu dan uh, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam istamaa mendengarkan dengan seksama keperluan perempuan ter tersebut sampai selesai dari awal setiap apa yang dimiliki berupa keperluan dari perempuan tersebut. Jadi didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipilihkan tempat, silahkan kamu di tempat mana di jalan-jalan kota Madinah. Maka Rasul mendengarkan dengan seksama uh, hajat atau keperluan dari si perempuan ini. Nah inilah bagaimana prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilihat dari bagaimana muamalahnya beliau entah kepada yang lebih kecil ya, Rasulullah saw alaihi kepada anak kecil ya kemudian juga Rasulullah saw alaihi juga kepada orang yang dewasa kepada perempuan nah terkadang kita sebagai seorang suami ya, tidak tawaduk kepada istri kita ya. ketika kita dinasehati padahal istri benar kita langsung memotong hmm. kita langsung menjawab kita langsung memberikan alasan yang macam-macam yang dibikin-bikin Nah, ini ini bukan sifat tawadhu ya. Tawadhu itu kepada semua orang, bukan kepada teman, kepada guru saja, kepada istri kita pun juga harus tawadhu. Contohnya tadi bahwa ketika kita dinasehati dan benar hak isi nasihatnya maka dengarkan sampai habis. Jangan sampai dipotong, diberikan alasan macam-macam. Selesaikan dulu sampai habis. Kalau kita ingin menjelaskan, nanti setelah selesai dia memberikan nasihat kepada kita agar kita apa bersikap tawadu kepada semua orang. Bukan hanya kita tawadu kepada guru kita, terkadang kita lebih tawadu kepada guru kita. Namun terkadang kita susah tawadu kepada yang sederajat dengan kita, sepantaran dengan kita. Kepada yang lebih tua kita tawadu bisa. Namun apakah kita bisa tawadu kepada orang yang sepantaran dengan kita? Atau apakah kita juga bisa tawaduk kepada orang yang lebih muda dari kita, tidak sepantaran dengan kita? atau dia menjadi anggota keluarga kita, menjadi rakyat kita, para keluarga kita, istri atau anak kita. Bisakah kita tawadu kepada mereka? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tawadu kepada semua jenis orang, anak kecil, yang dewasa, perempuan, laki-laki, bahkan kepada khadim, kepada pembantu beliau sendiri Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah tidak pernah memukulku kata Anas. Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kalau saya tidak mengerjakan perintah beliau. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah kata Syekh Abdul Razak, mimma kana lahu azimul asar fi qabuli dakwatihi. Akhlak beliau seperti inilah, tawaduk beliau seperti inilah yang menyebabkan yang memiliki dampak yang besar diterima dakwahnya beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga tugas bagi para dai ya. Setiap Muslim yang ingin mengajak kepada sunnah, kepada tauhid, maka harus disertai dengan adab yang bagus, akhlak yang bagus, di antaranya tawaduk. Jangan sampai kita menasihati orang, namun dengan cara yang tidak enak didengar, kata-katanya tidak bagus, tidak menunjukkan ketawaduan kita sebagai seorang Muslim. Maka kalau kita ingin sukses dakwah kita diterima oleh orang lain, maka kita harus memiliki sifat ya sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak bisa 100% meniru Nabi. Akhlak Nabi luar biasa iya. Maka setidaknya kita berusaha untuk tawadhu ketika menyampaikan dakwah. Ya. Agar diterima, agar di, diterima. Karena hati manusia itu sudah diberikan uh, apa namanya tabiat menyukai akhlak yang baik menyukai sesuatu yang baik pada diri seseorang. Dan juga tabiat manusia tidak suka orang sombong kepada dia. Ya, orang yang uh, uh, membanggakan dirinya, membang seseorang membanggakan dirinya terhadap orang tersebut tidak suka. Ya. Tabiat manu manusia. Maka inilah yang menyebabkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar diterima bahwa beliau melandaskan dakwah beliau dengan akhlak yang baik dengan tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian e, di sini juga kita bisa ambil beberapa pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan besarnya tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendengarkan dengan seksama hajat dari perempuan ini. Padahal perempuan ini memiliki kekurangan akal atau akalnya lah lemah. Nah, apakah kita bisa meniru beliau ketika ada seseorang yang uh, bisa kita, akalnya lemah ya, terkadang ngomong belepotan ya, kemana-mana kadang dia matanya. Apakah kita bisa dengan sabar, dengan tawaduk menjelaskan orang ini bagaimana permasalahan dia? Nah, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sabarnya beliau tawaduknya beliau menghadapi perempuan ini. Disuruh pilih, ayo pilih mana tempat yang kami inginkan berbicara. Dan Rasul istimak. Istimak itu mendengarkan dengan seksama. Sami'ah beda dengan istama'a ya. Kalau sami'ah itu umum mendengar, mau dia seksama mau dia tidak. Kalau istama'a mendengarkan dengan seksama. Ya, dengan seks seksama. Tidak sambil main HP misalnya enggak. Kalau kita ngobrol, kita main HP sambil ngobrol itu tidak mendengarkan dengan baik, bukan pendengar yang yang baik. Ya. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memperhatikan dengan seksama hajat dari perempuan ini, padahal perempuan ini apa memiliki akal yang kurang. Bahkan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan tempat di mana kamu inginkan ya dan Rasul tidak tidak Rasul yang menentukan kamu silakan datang ke tempat saya enggak ya tapi dipilihkan tempat yang dia ke kehendaki kemudian di dalam sirah Nabi perjalanan Nabi itu sangat banyak yang menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua orang ya kepada semua orang dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari ya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang pembantu namun pembantu ini beragama Yahudi anna kata Anas bin Malik ya anna gulaman li Yahudin kana yakhdimun Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang anak uh, anak Yahudi ya yang mana dia membantu berkhidmat atau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi per, Nabi memiliki pembantu yang dia adalah beragama Yahudi dan dia seorang anak kecil. Famarido, lalu anak kecil ini yang membantu Nabi ini yang beragama Yahudi ini marido sakit. Nah, kemudian kata Rasul apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat salah satu pembantunya sakit. Nah, fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Perhatikan, lalu Rasul mendatanginya ya'uduhu menjenguknya. Ya, ini termasuk akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan para sahabat bahwa ketika ada seorang anak kecil ya, yang beragama Yahudi yang dia membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Rasul mengunjunginya, Rasul menjenguknya. Kemudian fakohal maka Rasul mengatakan, nah jadi apa kata Rasul? Aslim masuk Islamlah fa aslama lalu dia masuk Islam. Jadi ketika kita mengunjuk orang yang menjenguk orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika menjenguk orang yang sakit? Yang pertama tentu tasliyatuh, menghiburnya. Yang kedua memberikan nasihat atau mendakwahi. Namun harus juga diperhatikan kata-katanya. Ketika dia misalnya orang yang sakit kita tahu dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hibur dulu dengan apa dengan uh, sebuah nasihat yang berkaitan keutamaan sakit. Ya, harus sabar, sabar ini pahalanya banyak. Ketika dia sakit, kemudian dia punya kebiasaan yang baik, misalnya beramal soleh, ketika dia sakit maka tetap dicatat amal tersebut karena dia sakit yang sebelumnya dia istiqomah dalam perbuatan soleh misalnya. Kemudian setelah kita uh, menghiburnya dengan keutamaan-keutamaan mendapatkan kesakitan, mendapatkan musibah. Kemudian kita berusaha untuk menyebutkan atau membuat dia bertobat dari kemaksiatannya. Maka hati-hati. Kemudian ini dan itu jangan sampai kita misalnya dengan penyakit ini ya membuat kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bisa saja penyakit yang kita rasakan ini karena dosa kita yang banyak setelah kita menghibur dengan keutamaan-keutamaan sakit tadi, baru kita setelahnya eh, memberikan nasihat berupa ancaman. Bisa jadi ini adalah eh, apa namanya? perbuatan dosa yang antum apa kerjakan maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa eh, ancaman-ancaman ancaman -ancaman dan seterusnya. Agar dia bisa merenungkan bisa jadi ini adalah perbuatan maksiat yang saya kerjakan ya untuk kalau kalau saya sabar maka saya akan dihapuskan dosa saya dan seterusnya. Maka seperti itu. Ketika kita mengunjungi seseorang bukan hanya sekadar ketawa-ketawa. Ya memang benar kita juga harus menghibur dia, namun juga kita harus mengingatkan dia tentang musibah, tentang ini dan itu yang berkaitan dengan dosa agar dia seandainya dia meninggal dengan sakitnya tersebut dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nasihat kita kita mengingatkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. <clears throat> Kemudian hadis yang selanjutnya hadis nomor 332 qala al-imam At-Tirmidzi haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Mushir an Muslim al-A'war an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala <clears throat> kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yawma bani quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi dalam kitab Jami' Tirmidhi dan juga Ibnu Majah dalam sunannya. Namun di hadis ini terdapat sanat yang lemah sanatnya yang lemah yaitu seorang rawi yang bernama Muslim Al-A'war dan dia seorang wahil hadis, orang yang lemah hadisnya. Namun makna-maknanya, makna dari hadis ini adalah maknanya benar, maknanya sahih. Juga pernah diucapkan oleh Anas bin Malik dalam kitab sahih. Ya. Kalau hadis ini memang hadisnya lemah, ya. tidak bisa kita berdalil dengan hadis ini. Namun hadis ini atau isinya pernah disebutkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi kata Anas bin Malik mengatakan, <clears throat> karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaudul marid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu, mengunjungi orang yang sakit, siapapun dia ya, mau dia orang dewasa, anak kecil tadi, bahkan anak kecil ini bukan muslim ya, tapi dia membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berada di sekitar Nabi dan Nabi ingin dia masuk Islam. Makanya ketika uh, anak ini sakit, Rasul mengunjunginya agar dia apa namanya agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi dia agar dia bisa masuk masuk Islam. Karena ini diantara bukti kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Nabi sangat, Nabi sangat ingin umat beliau itu masuk Islam. Ya, umat beliau masuk masuk Islam sehingga terhindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau dia masuk neraka dia akan keluar ya, karena dia punya iman ya. Berbeda meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka selamanya akan di, disiksa. Jadi ini termasuk uh, bukti kasih sayang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengunjungi seseorang yang dia belum masuk Islam, maka Nabi mendakwahi dia agar masuk is, masuk Islam. Ini termasuk bukti tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak sungkan untuk mengunjungi orang yang sakit, sekalipun orang sakit itu adalah seorang anak kecil, bahkan pembantu lagi. Subhanallah, anak kecil, pembantu dielangi atau dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashhadu janaiz dan juga menyaksikan atau mengiringi jenazah. Nanti kita bahas lagi. Wa yarkabul himar dan Nabi tidak malu untuk mengendarai keledai. Pada zaman tersebut, keledai bukan kedelai ya, keledai ya. Keledai itu adalah alat transportasi yang paling biasa, yang paling uhu kalau bahasa Banjarnya. Ya. Maka kita jangan malu untuk mengendarai milik kita sendiri, ya. kendaraan yang paling biasa, ya, yang paling bia, biasa dari segi tampilan tidak enak untuk dipandang misalnya. Namun itu milik kita pribadi maka jangan malu ya maka jangan ma malu daripada minjam kalau kita punya kenapa harus malu nah kemudian wajib dakwatul abdi dan rasul juga memperkenankan undangan seorang hamba ketika ada hamba sahaya ya seorang budak ya uh, dia punya makanan kemudian dia mengundang nabi maka nabi memperkenankan undangan ter tersebut dan pada hari Bani Quraidah yaitu uh, penyergapan atau pengepungan Bani Quraidah mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian, maka Rasul di, di situ ya uh, menaiki keledai yang dikekang dengan tali yang terbuat dari serabut dan di atasnya ada pelana yang terbuat dari serabut pula. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat biasa ya tali kekangnya dari serabut, tempat duduknya pun dari tali dari serabut, serabut kurma. Ini adalah uh, apa namanya? pemandangan yang sangat biasa. Beliau mengendarai keledai. Keledai itu binatang yang uh, yang paling uhu, yang paling biasa untuk alat transportasi. Kemudian aksesorisnya pun aksesoris yang biasa. Tali kekangnya sangat biasa. Kemudian eh, pelananya pun juga sangat sangat biasa. Hmm, kalau kita misalnya pakai kendaraan yang paling biasa, yang paling murah, joknya sudah yang paling biasa plastik aja misalnya nah itu tidak membuat Nabi malu untuk mengendarainya ya, Nabi Wasallam tetap mengendarainya nah kita baca penjelasan dari Syaikhul Abdul Razak jadi kata Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi orang yang sakit sagiran kana au kabiron, musliman kana au kafiran yang dikunjungi ya baik anak kecil ataupun orang yang dewasa muslimkah atau orang kafirkah? Tadi orang Yahudi, anak kecil dielangi atau dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadatul marid fiha tasliyatuh. Nah, dan mengunjungi orang yang sakit di dalamnya ada hiburan kepada orang yang sakit. Nah, ini diantara cara kita menghibur orang yang sakit kita kunjungi, terlebih dia sendirian, tidak punya keluarga misalnya yang dia cuma yang dia punya cuma istrinya sehingga dia kesepian bukan orang dia orang perantau misalnya maka otomatis ketika kita kunjungi dia senang ternyata ada temannya ada guru-gurunya ada teman semajelis dia yang mengunjungi saat dia kesepian maka orang yang sakit itu butuh hiburan termasuk contohnya adalah kita mengunjungi dia namun juga harus diperhatikan waktu istirahatnya kapan ya atau jangan-jangan dia lagi uh, butuh istirahat maka kita juga harus tahu kondisi dan waktu sehingga tidak mengganggu orang yang sakit. Jadi secara umum ya di antara uh, keutamaan orang yang mengunjungi uh, orang yang sakit adalah itu termasuk menghibur menghibur orang yang sakit. Sedangkan kita tahu bahwa di antara ibadah yang mudah kita kerjakan adalah idkhalus surur yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika kita mengunjungi dia bahagia, ada teman mengobrol, dia kesepian, dia orang perantau misalnya. Kemudian dia bahagia dengan kunjungan kita. Nah, berarti kan idkhalus surur, membahagiakan orang-orang lain dan termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idkhalus surur ala qalbi. Nah, Syekh juga menyebutkan dan kalau kita mengunjungi orang sakit itu sama dengan kita memberikan kebahagiaan di dalam hatinya. Wa da'watuhu ilallah subhanahu wa ta'ala dan dalam mengunjungi orang yang sakit, nah ini ada misi atau ada apa namanya? ada tugas yaitu jangan lupa untuk mendakwahi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan dia tentang musibah, tentang berbaik sangka kepada Allah, tentang pahala besar dari kesabaran, dari mengharapkan pahala dari Allah dengan adanya sakit. Jadi bukan hanya semata ketawa ketiwi enggak, masalah dunia tidak, yang yang diceritakan masalah mancing, masalah ini dan itu dan seterusnya. Bukan cuma itu, ya. Namun juga kita mengingatkan dia tentang perkara akhirat, tentang perbuatan dosa, ya. Agar dia bisa menjadikan sakitnya sebagai ladang pahala. Nah, kadang bukan cuma lewat saja enggak. Kita harus eh, nasihati dia sabar. Ingat bahwa eh, musibah itu Allah berikan kepada seorang hamba kalau dia sabar derajatnya akan diangkat ya dosanya akan di, dihilangkan ya. mengurangi kesulitan yang ada di di akhirat kemudian kita ingatkan bahwa ketika seseorang itu sakit maka itu adalah musibah dunia sakit itu musibah dunia dunia alhamdulillah antum tidak diberikan musibah akhirat maka kita ingatkan jangan sampai meninggalkan sholat kalau antum tidak sholat, maka itu lebih besar musibahnya dibandingkan dengan sakit antum. Karena apa? Orang yang tidak sholat, dia mendapatkan musibah akhirat. Maka dia akan mendapatkan musibah terancam dia di kuburnya, terancam dia di akhirat. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Masalakakum fi sokor, qalu lam minal musallin." Allah bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan penghinaan kepada penghuni neraka apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor mereka mengatakan dulunya kami tidak sholat maka jangan sampai orang yang sakit tidak sholat kita ingatkan sholat maklah sholat temanlah guys kawanlah dan seterusnya sholat jangan sampai lupa ya. jangan sampai sakit tidak sholat musibah tidak sholat lebih besar daripada sah sakit sakit pasti sembuh pasti hilang mentoknya ketika dia meninggal dunia namun ketika dia tidak sholat maka musibahnya berlanjut. Dia bisa disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam kubur sampai hari kiamat karena tidak sholat. Nah maka ini perhatikan ya bagi orang yang sakit jangan meninggalkan sholat. Bagi orang yang mengunjungi orang sakit jangan sampai lupa untuk mengingatkan sholat. Ya. Nah ini juga harus kita perhatikan ketika kita mengunjungi maka gimana saya sholat. Dia tidak tahu cara sholat ketika dia sakit. Nah, kita pun harus menjelaskan entah dengan ini ada bukunya baca simple atau bagaimana atau antum baca ada website tulisan para ustadz tentang salat ketika sakit antum tidak bisa memakai air maka antum menggunakan debu antum bertayamum dan seterusnya agar dia tidak bingung terkadang orang yang sakit itu bingung salatnya sehingga dia tidak salat nah dia merasa uh, apa uh, boleh ditunda boleh dikodok karena dia sakit tidak bisa wudhu tidak bisa menghadap kiblat bahkan ada najis di tubuhnya karena tidak bisa eh, dihilangkan setiap saat. Nah, ini perlu fikih salat bagi orang yang sakit. Dia perlu bukunya, perlu kajian audio kah atau video kah? Maka ini yang harus kita kita ingatkan sehingga dia ingat dengan salatnya, tahu cara salat bagaimana ketika dia sakit, wudhunya, tayamumnya dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ketawa-ketawa. Maka penting bagi orang yang menjenguk sakit, orang yang sakit, dia mengingatkan uh, orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mengunjungi juga sawabun azimun indallahi taala. Ada pahala yang besar bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya. Bisa eh, mengunjungi orang-orang yang sakit, teman kita apalagi keluarga kita, kemudian kita menghibur dia dan mendakwahkan uh, dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan wa yashhadu janaiz ay yahduruha wa yakunu ma'aha hatta yafruza min dafniha. Dan Rasul menyaksikan orang yang menyaksikan jenazah. Maksudnya menghadirinya dan bersama jenazah sampai selesai dikuburkan. Ya, jadi uh, ketika disolatkan beliau ada sampai dikuburkan mayat ter tersebut. Kemudian wayar kabul himar dan Nabi juga mengendarai keledai dan himar adalah di masa tersebut dianggap sebagai alat transportasi yang paling rendah. Maka Nabi tidak malu mengendarai himar itu menunjukkan tawaduknya beliau zaman sekarang anak-anak itu gengsi memakai uh, sepeda motor yang butut padahal itu hasil keringat orang tuanya ya. maka jangan sampai malu jangan sampai gengsi ya maka lihatlah prakteknya lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak malu mengendarai apa kele keledai jangan sampai kita malu gengsi ya sehingga merepotkan orang tua jangan sampai orang tua berhutang untuk membelikan HP yang mahal untuk membelikan kendaraan yang bagus ya jangan sampai kasihan orang tua ya Kemudian budak watan abdi dan Rasul juga memperkenankan undangan hamba sahaya atau budak. Ketika ada seorang budak da'ahu ya, mengundang Nabi ke, ke rumahnya. Jadi ada seorang budak misalnya, Rasul saya mengundang engkau untuk hadir ke rumahku makan-makan misalnya. La bahu niscaya Rasul memperkenankannya. Inilah akhlak-akhlak Rasul yang utama dan adab-adab yang tinggi sehingga apa? sehingga orang itu semakin tertarik, semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah untuk menerima dak dakwah. Wa kana yawma Bani Quraysh ala himarin makhtumin bihablin min nif. Dan pada hari Bani Quraysh Rasul mengendarai keledai yang di yang tali kekangnya terbuat dari serabut. Ini ada kisah Bani Quraysh ma'rufah cerita penduduk Bani Quraysh yang terkenal yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi Eh, di kota Madinah dulunya banyak tinggal kabilah-kabilah yang mana mereka beragama Yahudi. Kenapa mereka diperangi atau dikepung oleh Rasul? Karena mereka nakasul ahda alladhi bainuh. Mereka melanggar janji yang terjadi antara mereka dengan Rasul dan para sahabatnya. Kemudian mereka ternyata apa? Mengkhianati Rasul di perang Ahzab. Ya. Maka tatkala selesai dari peperangan Ahzab, maka Rasul Eh, menemui Bani Quraizah orang-orang Yahudi dan mengepung mereka sampai selesai perkepungan dengan memerangi atau membunuh seluruh laki-laki laki-lakinya dari bangsa Yahudi tadi. Dan pada saat itu, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar keledai yang kali kekangnya terbuat dari serah, serabut. Ini seorang pemimpin nih. Bayangkan seorang pemimpin, seorang panglima yang biasanya dengan kuda yang paling bagus, yang paling cepat atau dengan kendaraan tempur yang paling hebat, aksesoris perangnya lengkap, hebat, kuat. Namun di saat itu Rasulullah SAW mengepung orang-orang Yahudi, ternyata mengendarai keledai yang tali kekangnya terbuat dari serah, serabut, bukan sesuatu yang kokoh yang kuat tidak. Dan Rasul tidak ma malu. Padahal Rasul adalah sebagai seorang panglima perang, pemimpin perang. Itu menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tempat duduknya ya, tempat duduk di atas keledai tadi itu juga terbuat dari serabut, terbuat dari serabut bukan sesuatu yang empuk, yang bagus, yang enak untuk dikendarai. Nah, ini uh, juga menunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai uh, menggunakan apa namanya menggunakan uh, hewan tunggangan yang paling biasa kemudian aksesorisnya pun juga paling biasa padahal beliau adalah seorang pemimpin dan ketika itu lagi apa lagi mengepung memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraizah Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hal-hal yang demikian tidak membuat beliau malu dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana sifat tawaduknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang membuat hati seseorang itu tenang tidak gengsi memakai HP yang paling biasa, tidak malu memakai kendaraan yang paling biasa. Konaah jadinya. Ya. Tawadu itu melahirkan sifat-sifat baik yang lain seperti konaah. Kalau kita gengsi memakai HP yang paling biasa, cuma bisa WhatsAppan, YouTube nggak bisa. Atau kendaraan, kita memakai kendaraan yang paling butut, ya. tidak gengsi, maka kita hati kita tenang, konaah jadinya. Alhamdulillah saya punya kendaraan, Alhamdulillah saya punya HP, punya rumah misalnya sekalipun kecil, nggak apa-apa, tidak gengsi. Sehingga apa? Timbul sifat konaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Maka inilah yang membuat hati kita bisa tenang ya, memiliki sifat tawadu bisa melahirkan sifat konaah. Wallahu a'lam bissawab ya. Kita cukupkan ada ada dua hadis ya yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya kemudahan dalam mengamalkan apa yang kita dapatkan karena ilmu itu tanpa amal ya bagaikan pohon yang tak berbuah tidak bisa dinikmati maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhlak beliau kita berusaha meniru Rasul dari sisi akhlak beliau, ibadah beliau, semua aspek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi umat terbaik di hadapan beliau itu senantiasa meniti menjalani ajaran-ajaran beliau Shallallahu alaihi wasallam wallahu alam bishawab. kita tutup dengan salawat dan kafaratul majlis wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم